ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar setia Radio Muslim di di 1467 AM ya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dan uh, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang babul khauf, pembahasan tentang rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencermati asar-asar yang ada dari para ulama tentang kisah-kisah mereka, maka kita akan melihat eh, banyak sekali perkara-perkara yang menakjubkan dan mengherankan dari kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang membaca ayat Al-Quran, kemudian berkaitan dengan neraka, kemudian dia tersungkur dan meninggal. Ada yang sampai e, malam itu tidak bisa tidur, karena dia ingat e, dan merasa takut dengan neraka dan seterusnya banyak sekali e, kisah-kisah para ulama terdahulu kita yang memiliki rasa takut yang sangat luar biasa ya. dan itu boleh dikatakan mudah-mudahan kita tidak termasuk mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Allahumma amin. Kita katakan rasa takut ini bisa dikatakan hilang dari hati kaum muslimin. Ya, rasa takut ini hilang dari hati sebagian kaum muslimin. Di mana mereka tidak tergetar, tidak merasa takut ketika mendengar ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayatnya ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang disampaikan kepada kita. Baik laki-laki ataupun wanita. Seakan-akan kita ini tidak akan kembali kepada Allah. Seakan-akan kita tidak akan pernah mati. Seakan-akan yang mati hanya tetangga kita, teman kita, atau mungkin orang lain. Sehingga kita tidak pernah tergetar, tergerak hati untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membaca beberapa riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi yang semua riwayat itu menggambarkan betapa dahsyatnya e, siksa api neraka. Ya. Dan dari situ kita akan mudah-mudahan Allah memberikan e, buah, yakni rasa takut kita yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi telah kita baca dua hadis. Yang pertama hadis ke-396 yang cukup panjang tentang penciptaan manusia. Kemudian juga telah kita baca hadis ke-397 yang menceritakan betapa besarnya makhluk yang bernama neraka. Hmm, diseret oleh 4 miliar 4 miliar miliar 900 juta malaikat. Ini menunjukkan uh, neraka itu bukan sesuatu yang sepele sampai pada hari kiamat diseret sekian jumlah malaikat menunjukkan neraka adalah perkara yang sangat besar yang sangat menakutkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita keluarga kita dan juga kaum muslimin dari api neraka Allahumma amin kemudian hadis ke 398 dan seterusnya sama adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang dahsyatnya api neraka dan betapa betapa dahsyatnya kondisi pada hari kiamat. Tapi kita akan baiklah akan kita mulai e, pembacaan hadis-hadis tersebut dan mungkin kita tidak akan berpanjang e, penjelasan mudah-mudahan. Pada hadis ke-398 Al-Imam An-Nawawi berkata wa 'anin Nu'man ibn Bashir dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qal, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Inna ahwana ahli nari adzaban." Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Yaumal qiyamati kelak pada hari kiamat la rajulun adalah seseorang yudau fi akhmasi qadamaihi yang diletakkan yudha' yang diletakkan fi akhmasi qadamaihi di relung telapak kakinya. Akhmas itu adalah bagian telapak kaki yang tidak menyentuh eh, tidak menyentuh apa? tanah. Ini relung telapak kaki adalah seorang laki-laki yang diletakkan di bawah relung telapak kakinya jamratani, dua bara api neraka. Yaghli huma yang dengan sebab keduanya yaghli mendidihlah dimaguhu otaknya. Ini cuma diletakkan dua jamrah, dua bara api di bawah telapak kakinya maka otaknya pun mendidih. Dan di dalam riwayat yang lain ditegaskan bahwa orang ini adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abu Abu Talib. Nanti insyaAllah akan kita baca. Ma yara anna ahadan. Dia memandang bahwa tidak ada seorang pun asyaddu minhu adzaban. Yang lebih keras siksanya dibandingkan dia. Dia merasa adalah orang yang paling dahsyat siksanya. Wa innahu la ahwanuhum adzaban. Padahal sesungguhnya dia adalah orang yang paling ringan azabnya. Orang yang paling ringan azabnya di neraka. Itu adalah orang yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua jamroh, dua bara api. Kemudian otaknya mendidih. Itu paling ringan. Tapi dia karena tidak melihat yang lainnya, ya, dan memang tidak diperlihatkan kepadanya sehingga dia merasa bahwasanya dialah orang yang paling berat azabnya. Karena kalau dia melihat orang yang lebih dahsyat azabnya dia akan merasa terhibur. Dan di neraka enggak ada hiburan. Adanya siksa. Di ketika dia merasa bahwasanya dialah yang paling berat siksanya, maka badannya disiksa, hatinya pun disiksa. Ya, wal billah. Maka di sini menunjukkan bahwa e, kita ini harus betul-betul hati-hati ya, jangan sampai terjerumus ke dalam e, maksiat. Ya. Dan juga faedah yang bisa diambil bahwa e, adab neraka itu bertingkat-tingkat. Kama anna al-jannah darajat sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat Ya, tingkatnya ke atas semakin ke atas semakin apa mulia fa kadzalika adzabun nar demikian juga adalah azab neraka darokat sesungguhnya azab neraka itu juga darokat berkerak-kerak ini semakin ke bawah semakin hina nah orang ini terletak di atas eh, yang paling neraka yang paling atas dan orang-orang munafikun terletak di neraka yang paling bawah. Orang-orang munafik. Ustaz, bagaimana dengan kondisi orang-orang mukmin? Apakah Abu Talib lebih ringan azabnya dibandingkan orang mukmin? Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Orang mukmin jauh lebih ringan azabnya dibandingkan Abu Talib li'anna naral mu'minin laisa laisat naral kafirin. Karena nerakanya orang-orang mukmin neraka yang disediakan oleh Allah untuk menyiksa sebagian kaum mukminin yang berlaku kemaksiatan, berlaku dosa dan tidak lagi diampuni oleh Allah harus disiksa untuk kemudian nanti dikeluarkan. Berbeda dengan nerakanya orang-orang kufar. Nerakanya orang-orang yang beriman adalah neraka yang dihuni sementara oleh orang-orang yang beriman. Sementara nerakanya orang-orang kufar adalah neraka yang akan dihuni untuk selama-lamanya. Kita berlindung dari keduanya. Jangan merasa aman, paling kalaupun saya masuk neraka, masuknya ke nerakanya orang-orang yang beriman. Siapa yang bisa menjamin keimanan Anda? Siapa yang bisa menjamin keimanan kita sampai akhir hayat? Tidak ada yang bisa. Seperti yang diterangkan dalam hadis ke-396. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta hatta ma yakuna bain ma yakunu bainahu wa baina al-jannati illa dhira' sehingga antara dia dengan surga cuma tersisa sejengkal. Fayasbiqu alaihi kitab tapi kemudian catatan dia mendahuluinya. Dia tercatat sebagai ahlun nar. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Maka dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka dan masuklah dia ke dalam ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Tidak ada seorang pun yang yang bisa menjamin dirinya bahwasanya dia nanti akan mati dalam keadaan beriman. Fa isallaha Kita hendaklah memohon kepada Allah Eh, ketetapan di dalam agama Islam ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma eh, kemudian juga membaca Al-Fatihah, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ini kita ulang-ulang tidak ada masalah membaca Al-Fatihah, terutama di dalam di dalam salat kita Jangan sampai ketinggalan membaca Al-Fatihah. Dan ketika membaca ihdinas Suratul mustaqim, bayangkan bahwasanya kita sedang berdoa kepada Allah. Banyak di antara kaum muslimin tidak menyadari menyadari bahwa ucapan ihdina as-sirat al-mustaqim itu adalah doa. Sebagaimana pernah disinggung eh, uh, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala banyak di antara kaum muslimin ketika membaca ini dia tidak sadar bahwasanya ini adalah doa sehingga berlalu begitu saja. saya akan akan hanya kata-kata biasa saja padahal itu adalah doa permohonan kepada Allah seorang mukmin memohon kepada Allah untuk istiqomah di atas agamanya. Kemudian kata Syekh Salim Man mata 'alal kufur la yanfa'uhu 'amalun. Orang yang meninggal di atas kekafiran itu tidak akan bermanfaat sedikit pun amalannya. Ya, hadis warada fi Abi Talib. Karena hadis ini adalah tentang Abi Abu Talib. Ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yar'a wa yansuru wa yahmi itu orang yang senantiasa menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinnahu mata ala dini abai tapi dia meninggal eh, dan masih memeluk agama nenek moyangnya yaitu agama kesyirikan ketika dia meninggal akan meninggal datang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk masuk Islam ya am Wahai pamanku, kul kalimatan, kul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah kalimatan. Wahaju biha laka indallah. Aku akan gunakan kalimat itu untuk membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi teman-teman buruknya terus membujuk dia. Sembari mengatakan, Atarghabu ammillati abdil muttalib. Kamu itu benci apa? Dengan agama nenek moyangmu ya ini agamanya Abdul Muttalib, bapakmu. Kamu benci kok sampai akan menuruti keinginan uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun akhirnya mata dia mengatakan mata ala wa huwa ala millati Abdul Muttalib ya. Dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Ini Abu Talib mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia memilih agamanya Abdul Muttalib. Kata sebagian ulama kata-kata huwa ala millati Abdul Muttalib ini bukan perkataan Abu Talib. Perkataan aslinya adalah ana. Karena huwa adalah apa? E, kata e, kata ganti orang ketiga. Ya, sementara ana adalah yang berbicara langsung. Ini dikarenakan para ulama enggak tega untuk mengucapkan sifat kesyirikan untuk dirinya. Kalau dia mengatakan ana, seakan-akan dia yang yang berbicara. Maka uh, ulama mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia berada di atas agama Abdul Muthalib. Hanya kita sebagai seorang mukmin pun harus menjaga kata-kata kita ketika kita menirukan perkataan kekufuran. Jangan sampai seakan-akan kita yang yang berkata ya walaupun e, di dalam ayat Al-Qur'an tentu tetap tidak bisa dirubah kayak misalnya perkataan Firaun ya alaihi la'anatullah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ana rabbukumul a'la ya dia mengatakan bahwasanya dirinya adalah apa e, Rabb yang paling paling tinggi baik Eh, qad warada dzalika sarihan diriwayatkan secara jelas inda Muslim dalam hadis riwayat Muslim min hadis Ibnu Abbas dari hadisnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mudah-mudahan Allah meridhai keduanya yaitu Abdullah dan Abbas radhiyallahu taala anhuma Qal berkata Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini menjelaskan tentang bahwasanya yang dimaksud di sini adalah Abu Talib. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda ahwanu ahli nari adaban Abu Talib. Orang yang paling ringan siksanya di hari kiamat adalah Abu Talib. Wahwa munta'ilun bina alain. Dia dikenakan sandal, dua sandal. Sandal di dalam neraka yaghli minhuma dimaghuhu. Dengan sebab dua sandal itulah otaknya pun mendidih. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi jelas bahwasanya ini adalah Abu Abu Talib menurut e, riwayat yang ada di dalam Sahih Muslim. Hadis ke 399. Qala al-Imam An-Nawawi berkata al-Imam An-Nawawi wa an Samurah ibn Jundub dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya anna Allah. sallallahu alaihi wasallam qala bahwa nabinya Allah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda minhum man ta'khudhuhun naru ila ka'baihi di antara penduduk atau di antara nah di antara penduduk neraka ada yang ditelan neraka, ada yang disiksa di dalam neraka, apinya mencapai dua mata kakinya. Ta'khudhuhu nar ila ka'baihi. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbataihi. Di antara mereka ada yang ditelan neraka sampai rukbahnya. ya nih betisnya. Wa minhum man ta'khuduhu ila hujazatihi. Ila hujazatihi. Di antara mereka ada yang apinya membakarnya sampai hujazah. Hujazah itu adalah e, tempat ikat pinggangnya. Ini pinggang. Ketik, tempat ketika seseorang atau tempat seseorang mengikatkan tali tali pinggangnya. Ada yang dibakar sampai e, daerah pinggangnya. Wa minhum man ta'khuduhu ila turqutih di antara mereka ada yang disiksa dibakar sampai turkutihi. Turkut. Ya, turkut itu tulang-tulang tulang ini apa? Tulang apa ini? Manusia ada tulang dua. Salah satu tulang tulang belak ini belikat ya. Yang depan namanya apa? Tulang selangka. Punya memiliki dua tulang selangka ya. Turkut adalah ini. Tulang yang di dekat e, leher manusia berhubungan dengan e, lengan ini. Namanya tulang turkut ya. Turkut. Ya, ini dikatakan oleh Al Imam An-Nawawi turkut ya. turkuah turkuah atau turkuatihi ya. Turkuah. Mohon maaf. Ila turkuatihi membacanya turkuah turkuatihi dengan e, taknya yang di fathah Eh, wa dhammil qaf dan qafnya yang di dhammah hiya al-'azm yaitu tulang alladhi inda sughrati an-nahar tulang yang ada di dekat nahar dekat leher sini ya walil insani turquwatan turquwatani manusia memiliki dua turquwatan dua turquwah dua tulang selangka ya nah ini hadis ini jelas ya menunjukkan bahwasanya uh, manusia uh, siksa neraka itu bertingkat-tingkat. Dikatakan oleh Syekh Salim, tafawutu ahli nar fil adabi fa laisu ala darajatin wahidah. Mereka bertingkat-tingkat di dalam neraka dan tidak uh, satu derajat. Innamahum ala qadri dzunubihim wa ma'asihim. Mereka disiksa sesuai dengan kadar dosa dan maksiatan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Nah, kesempatan untuk menghapus dosa jangan sampai dilewatkan. Ya, di antaranya kesempatan untuk menghapus dosa itu melangkah menuju masjid. Kemudian tentunya sebelum melangkah ke masjid berwudu. Ya, berwudu, kemudian melangkah ke masjid. Setiap langkah akan dihitung naik derajat dan dihapuskan apa? satu dosa. Kemudian intidor as-salah, menunggu salat. Kemudian salat itu sendiri, bahkan berwudu itu sendiri. Berwudu itu sendiri menghapus dosa. Berwudu ya, tetesan air yang keluar dari e, pembasuhan muka maka akan meneteskan dan membawa dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, mata, hidung, mulut ini jangan sampai uh, kita lewatkan. Kemudian juga tangan, dosa tangan. Mungkin tadi bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Ya, apalagi zaman sekarang zaman now. Ya. Zaman sekarang adalah zaman now dan zaman now adalah zaman saiki. Hmm. Semuanya serba pegang-pegangan. Ya. Jadi seakan-akan sesuatu yang wajar. Laki-laki bersalaman dengan apa? perempuan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh e, tangan perempuan. Tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh tangan tangan perempuan yang bukan mahramnya. Nah ini anak-anak eh, pelajar, kemudian mahasiswa. Ya. Ini kesempatan untuk bertaubat kepada Allah dengan wuduknya, dengan sholatnya. Kita juga demikian, bapak-bapak, ya kan? mas-mas, para pekerja, para pegawai sama. Nah, apa yang tadi kita li lihat, apa yang kita ucapkan keluar dengan eh, tetesan air air wudhu kita, langkah kita ke masjid, kemudian sholat kita, kemudian setelah sholat ya, di dalam sholat menghapus dosa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khamis, sholat lima waktu, ya, kafaratun lima bainahuma adalah penebus dosa di antara keduanya antara duhur dan asar, betapa banyak dosa yang kita kerjakan. Antara asar dengan maghrib, betapa banyak dosa yang kita kerjakan. Itu bisa kita harapkan ampunannya dengan sholat, sholat maghrib, ya, sholat asar, dan seterusnya. Kemudian juga e, setelah sholat, kita bisa mengharap do, ampunan dosa, yaitu dengan membaca apa? istighfar, kemudian tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian la ilaha illallah. Ini semua akan menghapus dosa meskipun dosa itu misla zabadil bahar. Meskipun dosa itu apa? Seperti buih di lautan. Jadi silahkan kita ini mengambil bagian kita untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak terlambat. Ya, jangan sampai kita menghadap Allah masih ada tanggungan apa? Tanggungan dosa. Ya, gemboli dosa. Jangan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Allahumma amin. Baik. Kemudian hadis ke-400. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Abdullah ibn Umar. Kalau antum perhatikan di sini ikhwan, eh, saudara-saudara sekalian, hadis pertama yang kita baca, kedua dan ketiga mereka adalah uh, bukan ah, hadis pertama dan yang ketiga ini. Hadis pertama, kemudian hadis ketiga. Kemudian hadis yang saya bacakan tadi eh, apa namanya? Muslim, hadis Muslim tentang Abu Talib. Itu adalah sahabat ibnu sahabat. Sahabat anaknya sahabat. Jadi anak dan bapak dua-duanya apa? Sahabat. Masya Allah. Dua-duanya soleh. Kalau mereka berdua semuanya sahabat, berarti mereka adalah orang-orang baik. Allah tegaskan radhiyallahu taala radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang sudah diridhai Allah. Nu'man bin Bashir. Sahabat, anak sahabat. Kemudian di sini hadis yang Muslim tadi Abdullah bin Abbas. Sahabat, anak sahabat. Kemudian yang ketiga ini hadis ketiga Abdullah bin Umar. Sahabat, anak sahabat. Ini memacu kita untuk mohon kepada Allah. Menjadikan keturunan kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Saleh Soleh ibnu soleh. Seorang yang soleh, anak yang soleh. Salihatun bintu Salehin, Ya. Anak yang solehah, anak putri dari seorang yang yang soleh. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita. Allahumma amin. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Abdullah ibn Umar. Mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya utusan Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal berkata bersabda yaqumun nas akan dibangkitkan manusia, akan bangkit manusia li rabbil alamin menuju kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini pemelihara alam alam semesta. Ini kelak, kelak pada hari kebangkitan. Hatta yaghiba ahaduhum sampai di antara mereka ada yang tenggelam. Yaghib. Sampai di antara mereka ada yang tenggelam. Ini masa-masa dikumpulkannya manusia kelak pada hari kiamat. Sampai di antara mereka ada yang tenggelam Firashihi. di dalam keringatnya ila ansafi udhunaihi sampai pertengahan telinganya. Ini keringat menelan mereka. Ya. Ini adalah mauqif. Ini masa-masa penungguan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisa hadza biba'id. Ini tidak lama, ya kawan. Seakan-akan kita terkadang kita ini mikir masih lama. Kita masih umur 20. Kuliah belum kelar. Belum dapat pekerjaan. Belum dapat istri. Udah punya istri baru pengantin baru. Ya. Udah gitu punya punya anak. Anaknya masih kecil-kecil. Oh, masih panjang kematian itu. Tapi sesungguhnya kejadian-kejadian ini laisa bainana wa bainaha ini baina hadhil ahdath tidak adalah jarak antara kita dengan kejadian-kejadian ini illal maut kecuali apa kematian mati tahu-tahu sudah proses berjalan terus dengan cepatnya sehingga kita akan merasakan bahwasanya kehidupan kita di dunia itu akan sedikit sekali ya illa asyiyatan au duhaha Cuma hanya sekedar sesore atau sepagi saja kehidupan kita. Itu yang akan kita rasakan. Maka jangan berpikir ini kejadian masih lama. Dekat. Al-maut qarib, ikhwan. Kematian itu dekat. Ya. Bahkan mendekati kita. Kita bukan menjauhi kematian, kematian. Kita mendekati kematian. Meskipun kita lari. Sakit dikit ke dokter. Sakit dikit berubah. Pingin apa? Pingin sembuh. Sembuh hakikatnya takut mati. Ya. Maka eh, kejadian-kejadian ini dekat, tidak jauh ya, tidak jauh. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak pada hari kiamat manusia akan berdiri di hadapan Allah. Sampai di antara mereka ada yang tenggelam dalam keringatnya sampai di, di batas telinga mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwa eh, kejadian hari kiamat sangat eh, sangat menakutkan, sangat dahsyat. Ya. Dan keringat itu, kata Syekh Salim an bin Id al-Hilali, al-araq alladhi ya'khudun nas yakhtalifu. Keringat yang merendam manusia, kalau tadi di awal-awal adalah api yang sudah di dalam api neraka. Ini dalam masa penungguan. Belum ada proses masuk neraka ataukah ke surga. Masa penungguan. Al-araq alladhi ya'khudun nas yakhtalif. Keringat yang merendam manusia itu berbeda-beda. Bikhtilafi a'malihim. Sesuai dengan tingkat amalan mereka. Kama sayati fi hadithil mikdad. Sebagaimana diterangkan dalam hadis mikdad nanti insyaAllah. Kemudian beliau mengatakan a'malul ibad tu'athir ala manazilihim fil mahsyar. Amalan-amalan hamba itu akan berpengaruh kepada kedudukan mereka kelak di mahsyar. Maka eh, amalan ini termasuk mencakup dua hal. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Ini sejauh mana seorang itu mengerjakan perintah dan sejauh mana seorang itu mengerjakan eh, meninggalkan larangan, maka kedudukannya akan semakin semakin tinggi. Nah. Hadis ke-401 Wa an anasin radhiyallahu taala anhu qal dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu mudah-mudahan Allah ridha kepadanya qal khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan kami sallallahu alaihi wasallam khutbatan sebuah khutbah ma sami'tu mithlaha qat yang belum pernah aku dengar sebelumnya belum pernah aku dengar semisalnya sekalipun qat Faqal beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lam lau ta'lamuna ma a'lamu." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Ini kalau seandainya kalian tahu tentang kondisi hari kiamat. Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui tentang kondisi hari kiamat, la dhahiktum qalilan. Niscaya kalian akan sedikit ketawa. Wala bakaitum katsira dan niscaya kalian akan banyak menangis. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum hanin. Maka Rasulullah eh, maka walahum khanin. Walahum khanin. Maka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menutup wajah mereka. Ya, tutup. Dan terdengar isak tangis eh, mereka. Hadis muttafaq alaih. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui sebagian perkara gaib yang tentu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang mengetahui ilmu gaib, tidak ada yang lain. Alimul gaib. Akan tapi terkadang Allah menampakkan kegaiban itu kepada sebagian rasulnya. Alimul gaib. fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah adalah zat yang mengetahui perkara gaib, tidak ditampakkan kegaibannya itu kepada seorang pun illa manir tawamir rasulin kecuali rasul-rasul dia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang perkara gaib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya bahwa e, para sahabat ya, para sahabat itu gampang sekali tersentuh hatinya. Ya, mereka dekat sekali dengan akhirat. Dan e, di antara kebiasaan yang baik adalah ketika nangis menutup wajah. Ya. Ketika nangis menutup apa? Wajah. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan, balagha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an ashabi shayun fakhatab. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar e, tentang satu perkara dari para sahabatnya. Fakhataba, maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun spontan e, berkhutbah. Ini, ini kebiasaan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ada kejadian apa? Beri wajangan. Ada kejadian, kejadian apa? Beri nasihat. E, eh, Fakal muridat alayyan alayyal tuan wan nar. Telah ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Falam arakal yom fil khairi washar. Aku tidak pernah melihat seperti apa yang pernah seperti apa yang aku lihat pada hari ini. Baik itu kebaikan ataupun keburukan, kebaikan surga, keburukan neraka dan dahsyatnya hari kiamat. Walau ta'lamu nama a'lamu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, niscaya, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsiran, dan niscaya kalian akan banyak banyak menangis. Kita uh, mungkin perlu merenung sendirian. Ya, kita mengingat tentang surga, bahwasanya kematian itu dekat, banyaknya dosa yang kita lakukan, kedoliman yang kita lakukan. Tidak harus di majelis, tidak harus ketika banyak orang. Bahkan ya, sangat dianjurkan ketika sendirian. Rasulullah Shallallahu alaihi menjanjikan orang yang menjanjikan orang yang menangis ketakutan kepada Allah ketika sendirian maka Allah janjikan orang tersebut mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Jadi antara orang-orang yang terendam keringat, ada orang-orang yang eh, eh, di antara orang-orang yang menunggu peradilan pada hari kiamat, ada di antara mereka yang terendam keringat, merasakan teriknya panas matahari saat itu, dan ada di antara mereka yang selamat. Yang di antaranya adalah rajulun dzakarallaha, seorang yang mengingat Allah fafadat aina. Kemudian dia mengalirkan air air mata. Ya. Jadi silahkan lakukan ketika sendirian. Bukan berarti ketika bersama-sama tidak boleh nangis. Akan tetapi nangis ketika sendirian itu lebih lebih lebih aman dari rasa rasa e, pamer ya, atau rasa ria. Pernah suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan seorang sedang menangis di dalam masjid. Kemudian dia dekati, kemudian anta anta idza kunta fil bait. Kamulah orangnya, yakni yang akan mendapatkan kebaikan kalau kau lakukan itu di dalam di dalam rumahmu. Adapun depan depan orang lain kita, kita bisa gampang mungkin gampang menangis. Akan tapi ketika sendirian, nah ini. Ya. Wallahu taala a'lam bi ashab. Maka coba kita nanti sekali-kali duduk merenung ya, pikirkan bagaimana sahabat saja yang amalnya luar biasa takut ya. Apalagi diri kita. Nah. Wallahu taala a'lam bi ashab. Uh, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kaum muslimin semuanya dimanapun anda berada. Uh, itu diantara hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi untuk mengingatkan kita betapa dahsyatnya kondisi di hari kiamat. Dan alhamdulillah masih banyak hadis-hadis yang lain insyaallah akan kita baca kalau Allah beri kesempatan dan umur panjang insyaallah pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala wa salallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.